Qala al-Imam al-Mujaddid al عبد Muhammad bin Abdul Wahab الله najdi كتب tamimi rahimahullah ta'ala kata beliau Arafta hina idzan at-tauhid alladhi da'at ilaihi rusul wa bihi al-musyrikun. Sekarang kamu tahu. Naam setelah melihat seluk-beluk langkah-langkah mereka, naam syubhat-syubhat mereka, naam mereka berkelit sana kemari tidak mau mengikrarkan tauhid uluhiyah, Kata beliau, "Arafta, kamu tahu hina idin." Nah, pada waktu itu pula dalam artian setelah melihat keadaan mereka, at-tauhid ala dida'at ilaih rusul, tauhid yang diserukan, yang didakwahkan oleh para rasul. Nam wa abanil ikhari bihil musyrikun. Dan kaum musyrikin mereka enggan untuk mengikrarkannya. Nam sebagaimana beliau lanjutkan nanti ya, adalah tauhid al-uluhiyah. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, "Ai idza fahimta ma sabaqa min al-ayatil bayyinat allati tadullu ala anna al-musyrikin al-awwalin lam yusyriku fil rububiyyah wa inna ma asyraku fil uluhiyyah fattakhadul alihata min dunillah litaqarrub na'am litaqarrubihim ila Allah wa tashfa' lahum indah." Naam. Kata beliau, Apabila engkau telah memahami apa yang telah lewat dari ayat-ayat yang telah jelas yang menunjukkan bahwasannya kaum musyrikin yang terdahulu mereka berbuat kesyirikan dalam rububiyah dan hanya saja mereka berbuat syirik dalam uluhiyah. Naam, fattakhadul aliyah kemudian mereka menjadikan ilah-ilah min dunillah dari selain Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya wa indah dan agar bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisinya. Itu alasan tujuan mereka. Idza tabayyana laka hadza, apabila telah tampak padamu penjelasan ini, arafta kamu tahu an tauhid alladzi da'at ilaihi rusul, bahwasanya tauhid yang diserukan, yang didakwakan oleh para rasul, wa jahadahul musyrikun, yang kaum musyrikin menentangnya, huwa tauhidul uluhiyah, la tauhidur rububiyah. Barakallahu fikum. Sering kita ulang-ulang perkara ini sebagaimana beliau juga mengulang-ulang bahwasanya tauhid yang didakwakan oleh para rasul, tauhid yang ditentang oleh orang-orang musyrikin adalah tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Nah, karena terang-terangan Allah Taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut buttahud Dakwah para anbiya mursalin. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul menyerukan dua perkara. Pertama, anibudullah. beribadalah kalian hanya kepada Allah. Wajatanibut tauhud. Kedua, jauhilah oleh kalian at-tauhud. Kullu ma'ubida min dunillah. Seluruh yang disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau, wa anal iqrara bit tauhid rububiyyah wahdah la yakfi. Wala yadkhul man aqarra aw wala yadkhilu man aqarra bihi fil Islam. Nah, perhatikan itu. Dan bahwasannya Nah, pengakuan dengan tauhid rububiyah. Nah, dengan sendirinya ya, tauhid rububiyah saja layak fi tidak cukup. Wala yadkhul man aqarra bihi fil Islam dan orang yang menetapkan dengannya tidak masuk dalam keislaman. Paham ya? Orang yang menetapkan mengakui dengan tauhid rububiyah saja itu belum cukup, tidak bisa memasukkan pelakunya Nah, atau orang yang meng, yang mengikrarkan tersebut ke dalam Islam. Nauzubillah ya. Wa ma'rifatu dzalika amrun muhimun jidda. Dan mengetahui perkara tersebut adalah perkara yang sangat penting. Idbihi dikarenakan dengannya Naam yu'rafu tauhid wa syirk. Diketahui apa itu tauhid, apa itu syirik. Inilah termasuk perkara yang penting. Kita harus mengenal apa itu tauhid dan apa itu syirik. Wal islamul kufur dan diketahui pula apa itu Islam dan apa itu kufur. Nah, karena definisi pengertian daripada al-Islam sudah kita sebutkan dahulu di awal-awal pelajaran bahwasanya al-Islam nam al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bittaati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Perhatikan pada fakrah yang terakhir ini. nam wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya agama Islam juga agama yang menafikan kekufuran dan karena apa? Karena itulah yang namanya agama Islam yang benar. Nah, tidak sekedar pengakuan Islam saja. Nah, karena Islam huwa sunnah. Huwa sunnah dia Islam. Nah, sebagaimana sebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarh Sunnah. I'lamu annal Islamah huwa sunnah. Was sunnatu hiyal Islam. Nah, wala yakum ahaduhuma. Nah, dan tidak akan tegak Salah satu di antara keduanya, naam kecuali apa? Kecuali harus naam dengan keduanya. Harus ada Islam dan juga as-sunnah. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah. Dan sunnah itu adalah nam dan sunnah itu adalah Islam. I'lamu annal islama huwa sunnah. Wa sunnatu hiyal islam. Naam itu. Kata beliau di sini, Wal jahlu bidzalika dararuhu 'azim. Dan orang yang bodoh terhadap perkara ini bahayanya sangat besar. Bodoh terhadap tauhid, enggak tahu tauhid, tidak tahu syirik, itu bahayanya sangat besar. Wa khatruhu 'azim dan bahaya khatruhu kabir dan bahaya juga besar. Li'anal insana qad yakhruj minal Islam wa huwa la yadri. Ini bahayanya sini. Karena bisa jadi ya, manusia itu keluar dari agama Islam ternyata dalam keadaan dia tidak tahu. Gak terasa ternyata dia sudah keluar dari agama Islam. Alhamdulillah ya. Jadi inilah yang dituntut agar kita senantiasa mencari dan menimba ilmu. Nah Seperti itu. Rabbul jahli an nafsih. Mengangkat, menghilangkan kebodohan dari diri pribadi baru setelahnya Pak wa an ghairih, baru yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu Qu oh, anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Diri muqaddam baru yang ghair. Paham ya? Masing-masing orang dirinya dulu, dibenahi dulu, baru menaik yang lain, seperti itu. Berikutnya, qala al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah taala, wa hadha at-tauhid huwa ma'na qawlika la ilaha illallah. Tauhid inilah makna daripada ucapan mula ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Jangan sampai keliru dalam menafsirkan. Jangan sampai keliru dalam memaknakan. Karena banyak ahlu bid'ah wa dalal yang mereka menafsirkan tauhid al-uluhiyah dengan penafsiran tauhid rububiyah. Menafsirkan la ilaha illallah kata mereka la khaliqa wala raziqa wala mudabbira illallah itu masih tauhid rububiyah. Kemudian wala wala qadiru 'alal ikhtira illallah. Masih tauhid rububiyah. Terus bagaimana yang benar? Yang benar adalah sebagaimana sebutkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang berusaha semaksimal mungkin menjauhkan dari seluruh kesyirikan dan memfokuskan akan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Itu makna yang benar. Atau boleh juga la ma'budu haqqun illallah tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Berarti mafhumnya apa? Mafhumnya kalaulah seandainya ada sembahan-sembahan patung berhala yang disembah kepada selain Allah itu disembah dengan kebatilan, bukan dengan kebenaran. Zalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa annallaha huwal aliyul kabir. Dalil yang terang-terangan nas bahwasanya yang selain Allah Subhanahu wa taala Nah, disembah dengan cara yang batil. Barakallahu fikum seperti itu. Naam, kata karena la ilaha la ilaha illallah al ilah. Naam maknanya apa? Dengan kesepakatan ahli lughah maknanya adalah al ma'bud. Nah, al ma'luh ay al ma'bud itu maknanya. Al ma'luh ay al ma'bud dan yang disembah. Qala syarih Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala kata beliau <clears throat> Ai makna la ilaha illallah wa tauhidul uluhiyah la tauhidur rububiyah. Makna la ilaha illallah adalah tauhid al-uluhiyah, bukan tauhid ar-rububiyah. Kenapa? Li'annahu law kana ma'naha tauhidur rububiyah, dikarenakan kalau seandainya maknanya itu adalah tauhid ar-rububiyah, tauhid rububiyah, lama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lil musyrikin qulu la ilaha illallah. Nistaya Rasulullah SAW tidak akan mengusapkan kepada orang-orang musyrikin, katakanlah la ilaha illallah. Nah, gak akan mengucapkan seperti ini. Karena mereka sudah paham semua orang-orang musyrikin kufar Quraisy meyakini bahwasanya apa? Nah, Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, meyakini. Kalau seandainya yang diinginkan itu sudah nggak perlu dakwah lagi. Karena mereka sudah mengakui gitu ya. Tapi inilah menunjukkan bukti bahwasanya yang diinginkan dengan kalimat la ilaha illallah adalah tauhid al-uluhiyah. Sehingga ketika mereka diajak mengucapkan kalimat ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilallah, niscaya kalian akan beruntung. Mereka marah dan memerah wajah mereka seraya mengatakan, "Aja'al al-alihata ilahu wahida? Inna hadza syai'un Nah, apakah dia Muhammad itu akan menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah saja? Ini perkara yang aneh. Nah, mereka nggak mau, nggak terima. Nah, menunjukkan bahwasanya mereka paham makna la ilaha illallah itu paham. Cuman mereka mengingkari naudzubillah ya. Li'annahum yaqulun dikarenakan mereka mengatakan innallaha wal khaliqur raziqul muhyil mumit. Dikarenakan mereka mengatakan Allah taala itu adalah pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan dan mengatikan. Wa innahu hina idin yutlab minhum ma huwa tahsil hasil. Tapi bersamaan dengan itu mereka masih diminta, diminta dari mereka apa yang naam eh, yang dihasilkan dari aslinya, sumber yang paling inti untuk dihasilkan. Nah, apa itu? Uluhiyah, tauhid uluhiyah. Wa yuqatiluhum 'ala syai'in ya'tarifuna bihi wa yuqirruna bihi. Dan mereka masih diperangi. Mereka masih diperangi terhadap apa yang mereka mengakuinya. Nah, itu tauhid rububiyah. Wahadal qaul batil. Dan ini adalah ucapan yang batil. Apa maksud ucapan yang batil ini? Ucapan yang mengatakan bahwasanya tauhid rububiyah nah itu sudah cukup. Itu adalah ucapan yang batil. Nah, sehingga mereka masih terperangi. Ewa. Tapi kalau mereka mau serentak ya, semuanya mengucapkan dengan tauhid al-uluhiyah, Naam, niscaya mereka tidak diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sebagian mereka enggan, menolak dan semisalnya. Nah, kemudian berikutnya, Nam qala asy syekh Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah taala fa innal ilaha 'indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhil umur sawa'an kana na'am malakan aw nabiyyan aw waliyan aw syajaratan aw qabran aw jinniyan na'udzubillah ya. Karena sesungguhnya ilah menurut mereka, perhatikan ini, Ilah menurut mereka orang-orang kufar al-musyrikin bahwasanya ilah itu adalah alladhi yuqsadu yang ditujukan ibadah untuknya li ajli umur untuk perkara-perkara ini. Jadi perkara-perkara meminta untuk didekatkan, syafaat dan semisalnya itu enam diserahkan kepada ilah katanya. Enam. Baik itu ilah itu adalah sawaun kana malakan, malaikat atau nabi atau wali atau pohon atau kuburan atau jin, intinya semua urusan, semua perkara berkaitan masalah syafaat dan semisalnya itu bisa serahkan kepadanya udah itu ilah katanya. Nah, syarahnya qala Syekh Syekh syaikh al Fauzan hafizallahu taala, "Hada ta'lilun lima sabaqa fit takriri ma'na la ilaha Ini sebab atau alasan apa yang telah lewat di dalam menetapkan makna la ilaha illallah wa annahu tauhidul uluhiyah bahwasanya la ilaha illallah itu adalah tauhid al-uluhiyah li'anna al-ilaha 'inda musyrikil arab dikarenakan ilah menurut musyrikil arab itu bacanya musyriki ya musyrikil arab karena aslinya musyrikina karena diidhafahkan dengan arab dibuang nonnya musyrikil arab nah karena jamak mutakallim salim dan isim mutana Apabila diidhafahkan atau dimudhafkan maka dibuang nunnya. Nam inda musyrikil Arab aslinya inda musyrikina al-Arab karena mudhaf dibuang nunnya. Nam li'anna ilah inda musyrikil Arab dikarenakan ilah itu menurut kaum musyrikin orang Arab huwallazi yuqsadu dia itulah yang diserahkan nah ditujukan kepadanya liqada'il hajat untuk menunaikan atau nah memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka watafrijul kurubat dan untuk menghilangkan kegentingan-kegentingan, kesusahan-kesusahan, wa ighathatul lahafan dan tempat untuk berlindung dari malapetaka ataupun dari enam dan semisalnya. Walaisal ilahu indahum huwal yakhluq wa yarzuq wa yudabbir. Jadi menurut mereka itu ilah bukan apa? Bukan yang mencipta, bukan yang merezeki bukan yang mengatur. Laisa hadza wal ilah indahum. Menurut mereka ilah itu bukan yang seperti ini fasyirku indahum maka syirik menurut mereka lam yaqa fi tauhidir rububiyah syirik itu menurut mereka di sisi mereka tidak jatuh atau tidak apa mengenai daripada tauhid rububiyah jadi mereka memurnikan kalau tauhid rububiyah itu istilahnya gitu ya wa inna ma waqa'a fi tauhidil ilahiyah cuman kesyirikan yang mereka lakukan justru jatuh dalam perkara yang lebih berbahaya yaitu dalam perkara apa? Tauhid al-uluhiyah padahal itu yang diinginkan yang didakwahkan para al-anbiya wal mursalin. Naam. Berikutnya kata beliau Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala lam yuridu anna al-ilaha wal khaliq ar razik al-mudabbir. Mereka tidak menginginkan bahwasanya ilah itu adalah yang mencipta, memberi rezeki, yang mengatur alam semesta itu yang mereka tidak inginkan itu. Fa innahum ya'lamuna anna dzalika lillah wahdah. Karena sesungguhnya mereka mengetahui bahwasanya perkara itu semuanya mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kama qaddamtu lak, sebagaimana sudah kita sebutkan enam untukmu. Wa innama ya'nuna bil ilah dan hanya saja mereka menginginkan dengan ilah ma ya'nil musyrikuna fi zamanina bil lafdz sayyid naudzubillah ini ya hanya saja mereka menginginkan ilah nah makna ilah adalah makna yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin di zaman kita sekarang ini kata Syekh Muhammad Abdul Wahab ya bil lafdz sayyid dengan lafaz sayyid sayyid ini adalah istilahnya tuan gitu ya nah pembesar mereka Sayyid ini anna sada sada yasudu yang dia itu memimpin, pemimpin kaumnya gitu. Nah, jadi sayyid ini dianggap yang paling tinggi. Seringnya lafaz sayyid ini nah dipakai oleh orang Syiah Rafidah dan juga orang Sufiyah. Sayyid fulan, sayyid fulan seperti itu. Nah, adapun kita ya, kita diperbolehkan menggunakan lafaz sayyid Naam pada perkara yang ya, tidak dilarang oleh syariat. Naam seperti kalau kita mengatakan Sayyidina Muhammad gak masalah. Tapi di tempat yang dilarang seperti ketika tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dalam bacaan apa? Salawat Ibrahimiyah itu. Di situ nggak boleh kita menambahi ala anna sayyidina. Enggak boleh. Karena nggak ada dalilnya. Bid'ah nanti. Kemudian ketika lafaz adzan, nggak boleh kita nambahi sendiri asyhadu anna sayyidina muhammadan rasulullah. Enggak boleh. Nah, adapun selain itu, eh, fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala diperbolehkan. Dalam berdoa silahkan. Ya, dalam baca-baca yang lain silahkan. Sayyidina Muhammad nggak masalah. Nah, karena datang dalil bahwasanya Rasulullah itu adalah nam sayyid. Nah, cuman apa? Nah, dia mengatakan anak sayyid walid Adam wala fakhr. Aku adalah tuannya anak Nabi Adam dan tidak sombong, kata Rasulullah. Jadi menunjukkan bahwasanya penggunaan sayyid itu dinisbahkan kepada Nabi kita nggak masalah, tapi jangan di tempat-tempat yang dilarang. Seperti dalam tasyahud nggak ada dalilnya sebagaimana yang dilakukan orang-orang sufi ya. Nah, ada lafaz Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Nah, itu enggak ada dalilnya. Enggak usah dikasih sayyid. Kemudian ketika lafaz adzan juga jangan ditambahi dengan sayyid. Cukup asyhadu anna Muhammad. Nah, seperti itu. Nah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, jangan asyhadu anna sayyid. Nah, anna sayyid atau anna, anna Muhammadan sayyid. Jangan. Ewa. Barakallahu fikum seperti itu. Tapi mereka enggak mereka dikit-dikit pemimpin mereka yang kira dianggap mereka adalah wali orang soleh dianggap sayyid namanya. Ini sayyid. Ini sayyidku tuh ini. Ya, sayyid artinya tuan. Semakna dengan sayyid asyikh dinamakan sir. Sir itu maksudnya rahasia ya. Nah, rahasia. Dan hal ini wujud katanya. Nah, hal ini ada di zaman Syekh nah, Syekh Muhammad Abdul Wahab ada. Bahkan di zaman kita ada enggak? Ada. Nah, tapi ingat ya, kalau sekedar ucapan-ucapan walaupun mereka namakan dengan sayyid, namakan dengan syekh, namakan dengan ilah, walakin alaih ibra bil haqa'iq. Itu kaidahnya ingat-ingat. Intinya yang jadikan patokan pelajaran itu hakikatnya. Hakikatnya siapa yang mereka sembah? Yang mereka sembah bukan Allah Subhanahu wa taala syirik dah selesai urusan. Walaupun namakan dengan sayyid, syekh, sir, Ha? Eh, terserah mereka menamakan apa tapi hakikatnya apa hakikatnya? Menyembah enggak dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Memurnikan tidak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak syirik. Selesai. Jangan memandang oh ini namanya lain, namanya ini, namanya itu. Penamaan itu tidak mengubah hakikat. Paham ya? Naam. Jadi ikhtilaful musammayat la tughayirul haqaiq. Ikhtilafu al-musammayat la tughayirul haqaiq. Bahwasanya perbedaan-perbedaan yang dinamai itu tidak mengubah hakikatnya. Jadi kita lihat hakikatnya paling mudah Kalau Qala syarih Syekh Shalal Fauzan Habibullah taala, ai laisal ilahu 'indal musyrikin al-awwalin huwal khaliqur raziq mudabbir. Menurut musyrikin zaman dahulu yang pertama, eh, orang terdahulu musyrikin terdahulu, nah mereka tidak berpandangan ilah itu adalah pencipta pemberi rezeki, pengatur tidak. Kenapa? Li'anna hadha makna rab, karena ini makna rab, paham. Wa farku baina makna rab wa makna ilah dan perbedaan antara makna rab dan makna ilah Naam, wa farqun baina tauhid rububiyah wa tauhidul uluhiyah dan berbeda antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah jelas ya bedanya ya. Kalau tauhid uluhiyah ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Adapun tauhid ar-rububiyah ifradullah taala bi af'alih, mengesahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya. Beda. Wa inna ma ya'nuna bil ilahi ma ya'nil musyrikuuna biz zamanina. Tapi mereka menginginkan dengan ilah adalah yang diinginkan oleh kaum musyrikin di zaman kita sekarang ini, kata Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ai zamanul muallif, zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najri Tamimi rahimahullah taala. bilaf sayyid dengan lafaz sayyid. Wa ilal an dan hingga hari ini, hingga sekarang ini, yusammuna haula alladziina dauna salahahum wa yataqarrabuna ilaihim, yusammunahum as-sadah ka sayyid al-Badawi wa sayyid ar-Rifai wa sayyid at-Tijani ila Sampai detik ini, sampai hari ini, sampai sekarang ini kata beliau, Syekh Shalal Fauzan habibullah taala, mereka masih menamakan orang-orang yang mengaku diri mereka adalah orang soleh, yang mengaku diri, diri mereka bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menamakan dengan sadah. Sadah itu jamak dari sayyid ya. Nah, para sadah itu para pemimpin-pemimpin katanya. Seperti Sayyid Badawi, Sayyid Rifai, Sayyid Tijani ini nama-nama orang-orang yang mereka anggap soleh padahal belum tentu soleh gitu ya. Cuman mereka anggap saja ila Ya ya'taqiduna an haula isadah lahum manzilatun 'indallah mereka meyakini bahwasanya mereka para sada para sayyid itu mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala naudzubillah ya keyakinan yang sudah fasid ini nah tuahhiluhum an yatawassatu yang mereka siap untuk menjadikan perantara lahum untuk mereka indallah paham ya mereka meyakini bahwasanya para sada itu siap Perlu jadikan perantara untuk mereka Naam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'ahhiluhum an yud'u min dunillah. Dan mereka pun siap kalau seandainya didoa, ya, dimintai doa dari selain Allah. Bayangkan itu. Wa yuzbah wa yungdar lahum, diberikan sembelihan, dinadarkan untuk mereka, wa yutaf, dikelilingi di kuburim kuburan mereka, wa yatabarrak biha dan mereka mencari berkah dengannya. Alhamdulillah ya. Banyak sekarang kalau kita perhatikan kejadian-kejadian mungkin para zuar, orang-orang yang berziarah di kuburan pulan, wali pulan, wali songo tentunya. Mereka kalau pulang biasanya kalau kita perhatikan mereka membawa oleh-oleh semacam tanah. Nggak tahu tanah apa yang jelas tanah di kuburan Sunan Pulan tentunya. Diambil pulang, dipakai untuk kesucian atau kekayaan. Itu banyak seperti itu. Padahal apa? Padahal orang sekitar situ itu banyak yang cerita ya bahwasanya tanah itu tanah biasa aja, tanah biasa diambil di ditaruh di dekat kuburan itu. Nah, akhirnya kalau sudah mau habis tanahnya itu dikasih tanah lagi. Tanah biasa padahal, tapi orang-orang musyrikin karena punya udah punya keyakinan yang rusak seperti ini, walaupun tanah lumpur pun ketaruh itu diambil juga. Nah Nauzubillah itu ya. Itu rusaknya akidah mereka nauzubillah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fal musyrikun al awalun yusammuna hadil asya alihatan. Kaum musyrikin zaman dahulu mereka menamakan perkara-perkara ini adalah alihah, sesembahan-sembahan. Wal musyrikun al mutaakhirun dan kaum musyrikin di belakangan ini sekarang ini yusammuna hadil asya wasa'id wa wasail wa syufa'a. Nah, lisik kan? Mengelabui. Kaum musyrikin zaman sekarang menamakan kita ini bukan ini bukan ilah itu. Kita nggak nyembah, tapi itu dinamakan wasail perantara-perantara, wasail perantara-perantara, syufa'a para pemberi syafaat, wal asma la tughayyirul haqa'iq. Ini kaidah ya, di garis bawahi. Wal asma'u La tughayyirul haqa'iq fahiya alihah. Adapun cuma nama-nama dinamakan dengan wasail, dinamakan dengan wasail, dinamakan sufa'a, penamaan-penamaan itu tidak mengubah hakikatnya. Hakikatnya disembah atau tidak? Hakikatnya dimintai selain Allah atau tidak? Hakikatnya di diserahkan sembelian padanya atau tidak? Iya, syirik kita. Fahya alihah kata beliau. Maka itu adalah alihah. Barakallahu fikum seperti itu. Jadi jangan sampai Nah, keliru dalam memahami seperti ini karena lafat sayyid ini ya, naam sering digunakan pada tidak pada tempatnya. Aslinya kalau seandainya digunakan pada tempatnya nggak masalah karena sayyid itu maknanya ada pemimpin. Nah, tapi mereka menggunakan itu diletakkan kepada apa? Pembesar-pembesar mereka yang mereka anggap adalah wali padahal bukan wali. Sehingga hakikat itu tidak akan di tidak akan berubah dengan perubahan lafadznya. Dinamakan dengan sayyid, dinamakan dengan syekh, dinamakan dengan wasaid, dinamakan dengan wasail, dinamakan dengan syufa'a. Intinya mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, intinya mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesyirikan dan penamaan-penamaan tadi tetap dianggap dengan alihah